Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di tempat ini dalam rangka mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di subuh Senin kita melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi. Kita sampai di bab ke-9 tentang hadis-hadis berkaitan ya, dalam hal makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di bab kesembilan ini, ya, si penulis yaitu Imam Tirmidzi membawakan dua hadis saja. Hadis yang pertama tentang eh, apa namanya kehidupan salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah Baru hadis yang kedua yaitu tentang bagaimana makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selain ini ternyata di bab bab akhir ya, yaitu bab ke lima itu dijelaskan lagi secara rinci dan banyak hadisnya tentang makanan-makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cuma pembuka. Cuma dua hadis ya. Nanti di bab tentang makanan Rasul itu banyak lagi disebutkan ada beberapa hadis ya. Ini masih jauh ya. Ini disebutkan dua hadis saja. Nah, jadi e, pertemuan sebelumnya dasar kayaknya tes penyaringan tes. Nah. Pertemuan sebelumnya e, Syekh Abdul Razak membuka bab ini tentang doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Bagus saya dah. Asal dijauhkan jana. Ya, sip jeda kamu Namun keparah. Tes. Hmm. Ya. Di pertemuan sebelumnya uh, Syekh Abdul Razak membuka bab ini tentang doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah merzuk ala Muhammadin kutan. Wahai Allah, berilah rizki kepada keluarga Muhammad berupa kut. Kut adalah makanan pokok ya makanan yang hanya sekedar menghilangkan rasa lapar saja. Itu termasuk doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru di hadis yang pertama ulun-ulang ya, yaitu hadis tentang kehidupan Abu Hurairah tatkala beliau berada di Madinah dalam rangka menuntut ilmu agama. Nah, kata tabi'in Muhammad bin Sirin ya, Beliau mengatakan kunna inda Abi Hurairah wa alaihi sauban mumasyaqqan min kattan fatamattaqa fi ahadihima faqala bakh bakh yatamattaku Abu Hurairah fil kattan. Kata Abdul Muhammad bin Sirin setelah seorang tabi'in beliau mengatakan dulunya kami pernah bersama Abu Hurairah dan beliau memakai dua pakaian yang memasyak. Memasyak maksudnya adalah pakaian yang dicelupkan dengan tanah yang berwarna merah. Wanteknya terbuat dari tanah yang berwarna merah, tanah liat yang berwarna merah. Yang terbuat dari bajunya terbuat dari katan, jerami. Kemudian Abu Hurairah mengeluarkan ingus di salah satu dua pakaian tadi. Lalu beliau mengatakan bah bah. Ini ungkapan menunjukkan pujian dan kagum ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan Abu Hurairah mengeluarkan ingus di kain jeraminya. Nah, kemudian Abu Abu Hurairah ya mengingat kejadi, kejadian terdahulu. Jadi ulun ada kekurangan minggu kemarin. Ketika Abu Hurairah melap ingusnya di baju beliau, beliau ingat pernah dulu pingsan, pernah pingsan. Jadi beliau menceritakan keadaan beliau terjadi. Jadi beliau membandingkan antara keadaan beliau saat ini, saat itu dan yang dulu yang pernah beliau e, apa namanya pingsan dikarenakan kelaparan. Kata Abu Hurairah, "Laqad ra'aituni wa inni la nufi fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan alayya." Beliau bercerita, ya dulunya saya melihat diriku sungguh tersungkur di tempat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah dalam keadaan pingsan. Jadi tersungkur, lunglai, kemudian pingsan. Fayaji'ul ja'i, maka tiba-tiba datang seseorang, lalu dia meletakkan kakinya di leherku. Jadi datang langsung menginjakkan kakinya di leher Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia mengira Abu Hurairah pingsan gugur karena gila. Nah, ulun baca di salah satu kitab lupa namanya malam tadi. Jadi termasuk kebiasaan orang Arab untuk menghentikan kegilaan orang ya, maka diinjak lehernya. Belum <laughs> baca dalam tadi ada. Supaya dia sadar, sembuh. Jadi diinjak lehernya. Tapi kan Abu Hurairah pingsan bukan karena gila. Wa ma bi junun, saya tidak gila. Wa ma huwa illal ju'. Tidaklah yang demikian kecuali karena kelaparan. Jadi karena saking laparnya sehingga siup pingsan. Ya. Kita rasa kadang karena kelaparan pingsan siup gitu. Paling main futsal kena bola pingsan, kena muha. <laughs> Pernah bang. <laughs> ya. Jadi ini uh, si penulis yaitu Imam di bab ini menceritakan tentang sebagian kondisi kehidupan para sahabat. Beliau mengutip eh, atau menjelaskan bagaimana keadaan sahabat Abu Hurairah tatkala beliau berada di kota Mekah atau Madinah, yaitu dalam rangka mencari ilmu atau mengumpulkan hadis dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini hadis yang pertama dari bab ini. Belum sebutkan tadi bahwasanya terulang lagi bab yang sama tapi di bab sebelum akhir kitab ini, yaitu di bab ke-52. Adapun ini bab ke-9. Nanti secara detail dan banyak hadisnya sebelum akhir eh, bab ini atau kitab ini tentang makanan-makanan Rasulullah saw. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Qala Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an Malik ibn Dinar qala ma shabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah madhafaf qala an yatanawala ma'an nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Eh, berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Kutaibah, Kutaibah bin Sa'id, qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Malik bin Dinar, qala beliau mengatakan tidaklah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari roti dan juga tidaklah kenyang dari daging sama sekali kecuali ala dofaf kecuali dalam keadaan dofaf ulun ulang Nabi tidak pernah kenyang memakan roti atau daging sama sekali kecuali dalam keadaan dofaf kenyangnya dalam keadaan dofaf apa arti dofaf kata Malik bin Dinar salah seorang perawi hadis ini saya bertanya kepada salah seorang penduduk Arab Badui kepada penduduk Arab Badui. Nah, jadi para ulama dulu ketika mereka ingin mendalami ilmu bahasa Arab, maka mereka pergi ke kampung Badui, ke kampung Arab Badui. Kenapa? Dikenakan bahasa mereka masih asli, masih terjamin, masih original. Kenapa? Dikarenakan ketika terjadinya penaklukan seperti Persia, Romawi, itu kata-kata tercampur dengan orang seperti mereka. Sehingga terkadang bahasa itu sedikit banyaknya tercampur dengan bahasa mereka. Contoh misalnya tercampur dengan bahasa Arab, bahasa Persia. Ada bahasa Arab, bahasa Persia yang sudah diarabkan seperti di Baj. Di Baj itu bahasa Persia, kemudian diarabkan. Artinya adalah sutra. Jadi kalau sudah di kota, ketika banyaknya terjadi penaklukan, itu sudah datang pendatang, orang luar dari bangsa Arab sehingga tercampur dengan bahasa lain. Sehingga yang masih asri, masih original adalah orang-orang Baduy. Di zaman sekarang pun, kalau kita ngobrol dengan orang Baduy, mereka terkadang sebagian besar bahasa mereka masih fusha, kada bahasa pasaran kada. Bukan bahasa amiyah, bahasa pasaran. Bahasa pasaran itu yang penting orang paham walaupun kada bakaidah. Yang penting pa, paham. Kadang bercampur lawan bahasa Inggris. One one apa misalnya? Satu orang one nafar. Kadang yang penting orang orang paham. Kadang orang-orang tenaga kerja dari Indonesia, dari Bangladesh itu bahasanya amiyah atau pasaran. Yang penting orang tidak ada kaidah. Tapi kalau orang Arab Badui kalau kita ngomong, maka mereka sebagian besar bahasa mereka fusha. Iya. Ini. Nah, ketika rawi ini yang mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak pernah kenyang dari roti dan daging kecuali dalam kondisi dofaf. Kemudian si perawi ini menanyakan kepada salah seorang penduduk Badui apa itu dofaf. Maksudnya adalah makan bersama banyak orang. Makan bersama banyak orang. Maksudnya Nabi tidak pernah kenyang dari makan roti dan makan daging kecuali kenyangnya tatkala makan bersama orang banyak. Nah, subhanallah lah. <laughs> Kita makan makan nyaman ke rumah. <laughs> ya seperti itu ya. Jadi di lain bang, nyata aja lain. <laughs> Jadi di hadis ini, nah tentang kondisi kenyangnya Nabi tatkala makan roti dan daging. Ini termasuk ya makanan yang paling enak saat itu. Roti kemudian dicampur dengan dengan daging. Nabi tidak pernah makan dua jenis makanan ini kecuali kenyangnya tatkala makan bersama orang lain. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan yang lain bahwasanya beliau ya menukil dari guru beliau yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bahwasanya makna dari dhafaf adalah kasratul aidi banyak tangan. Maksudnya adalah makan be beimbai. Jadi banyak tangan. Itu maksudnya dari kata dhafaf yaitu banyak banyak tangan. Maksudnya adalah makanan baik-baik. Jadi jadi ya, intinya adalah tatkala kita makan, usahakan makan bersama orang lain. Kalau kita di rumah, maka makan jangan sendiri. Kita ikutkan istri, kita ikutkan anak. Makan baik-baik, makan berjamaah. Nah, kemudian Imam Ahmad ya berkata tentang makanan. Ya. Beliau mengatakan "Idza jam'at ta'amu arba'an faqad kamul." Beliau mengatakan, jika makanan itu mengumpulkan empat macam, maka makanan tadi sempurna. Yang pertama adalah idza dzukirasmullah fi awwalihi. Yang pertama adalah apabila disebutkan nama Allah di awal makan, yaitu kita mengucapkan bismillah. Yang kedua wa humidallahu fi akhirih dan mengucapkan alhamdulillah di akhir di akhirnya. Terdapat banyak riwayat hadis tentang doa-doa tatkala selesai makan. Belum bacakan ada beberapa ya. Yang pertama di Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya. Idza rafa'a ma'idatahu qala afwan, bukan. Salah seorang sahabat mengatakan, karena idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muwadda' wala mustagnan anhu rabbana. Ini cukup panjang. Jadi kata salah seorang sahabat, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai makan, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muwadda' wala mustagnan anhu rabbana cukup panjang lah. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi, yang mana Allah tidak perlu makanan dari makhluknya. Ghairu makfiin Allah tidak memerlukan makanan kepada makhluknya. Wala muwadda, yang mana Allah tidak mungkin ditinggalkan. Wala mustagnan anhu dan semua tidak lepas dari berhajat kepada Allah Rabbana wahai Tuhan kami. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua yang disebutkan di e, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufrallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang makan suatu makanan Lalu dia berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha segala puji bagi Allah yang memberiku rizki ini dengan tanpa daya dan upaya dariku, maka akan diampuni dosa yang telah telah lalu. Nah, kemudian hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yardo anil abdi an ya'kulal al Fayahmadahu alaiha au yashrab al sharbata alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi seorang hamba ya, yang mana dia makan satu makanan lalu dia memuji Allah atau dia meminum satu minuman lalu dia memuji Allah atasnya. Nah, kata Imam Nawawi, walau tasara 'alal hamdulillah hasala asla sunnah. Seandainya seseorang itu meringkaskan bacaannya cuma alhamdulillah maka dia sudah mendapatkan asal sunnah. Ini kalau kita kada hafal, sebaiknya dihafal, Bang. Enggak ada hafal cukup mengucapkan alhamdulillah. Kata Imam Nawawi sudah mencukupkan dia mendapatkan asal sunnah, kesunahan dari setelah setelah makan. Nah, kata Imam Ahmad, seandainya makanan itu terkumpul empat macam hal, maka akan sempurna. Yang pertama, awalnya membaca bismillah, yang kedua akhirnya membaca alhamdulillah, Wakasurat alaihil aidi dan banyak tangan terhadap makanan tadi. Artinya makannya baik-baik. Wakana min hilin yang keempat makanannya halal. Makanannya halal. Seandainya empat ini terkumpul maka sempurnalah keberkahannya. Satu di awalnya dibaca bismillah, di akhirnya membaca alhamdulillah, banyak tangan, baik-baik. Yang keempat makanannya halal. Kalau kita ingin maksimal keberkahan dari makanan, makanan tadi. Nah, kalau makanan itu berkah, pasti akan memberikan pengaruh. Pengaruhnya banyak, ringan beribadah itu iya. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, bisa kita tambahkan dengan mudah untuk menghafal ya. Mudah untuk menghafal. Intinya semua keberkahan yang ada dari makanan akan kita dapatkan seandainya kita bisa mengumpulkan empat empat macam ini. Ya. Ini dua hadis saja yang penulis sebutkan tentang makanan Rasulullah SAW. Tapi nanti ada di penghujung kitab ini ada lagi penulis mengulang dengan bab yang sama dengan lebih detail lagi tentang makanan Rasulullah SAW. Nanti disebutkan salah satunya ya pernah terjadi sebagai para sahabat itu kelaparan sehingga dari mereka mengganjal perut mereka satu batu. Ada sahabat kelaparan mengganjal dengan satu satu batu. Tapi Rasulullah memperlihatkan beliau mengganjal dengan dua batu. Berarti sangat sangat lapar. Sama satu aja sidin, dua itu nanti di akhir pembahasan. Nah, kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-10, hadis-hadis yang berkaitan tentang khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu jenis alas kaki yang terbuat dari kulit. Yang terbuat dari kulit. Kalau terbuat dari kain namanya apa? kaos kaki. Itu bahasa Arabnya jawrab. Tapi kalau dari kulit itu namanya khuf. Dan masih ada di Arab Saudi masih dijual itu. Khuf ya, terbuat dari dari kulit. Tapi belum kada tahu itu kulit aslika atau kulit sintetis ya. Allah alam. Nah, jadi di hadis yang berikutnya hadis yang berkaitan tentang khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun bacakan dulu kata Syekh Abdul Razzaq. Ya. Al khuf yujma ala khifaf bahwa ma'rufun yusna minal jilid ya. Jadi penulis membuat bab ini tentang menjelaskan ya tentang khuf. Khuf itu adalah isim mufrad yaitu menunjukkan makna tunggal satu khuf. Jamaknya adalah khifaf atau kata pluralnya adalah khifaf yang artinya khuf khuf. Dan dia dikenal terbuat dari kulit dan dipakai di kaki maka menutup seluruhnya. Maksudnya maka menutup seluruh sampai mata kaki. Jadi kodam itu adalah kaki. Maksudnya bukan kaki seluruhnya tapi sampai mata mata kaki. Dan eh, penulis membuat judul ini atau apa namanya menuliskan tentang judul ini untuk menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan tentang khuf rasulullah saw dari segi sifat khuf tadi dan bentuknya dan selainnya. Jadi bagaimana sifat khuf Nabi, bagaimana bentuknya dan yang lainnya. Hadis yang pertama nomor 73. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana Waqi' an Dalham bin Shalih an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidah an abihi An Najashiyya ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau dan diikuti oleh Imam Al-Baghawi dan disahihkan oleh Syalbani. Jadi Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Hanad bin Sari qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Waqi Ibnul Jarrah dari Dalham bin Salih dari Hujari bin Abdullah dari dari Ibnu Buraidah dari abahnya. Nah, jadi termasuk keindahan sanad anak meriwayatkan dari dari abah. Anaknya seorang tabi'in, abahnya seorang sahabat. Kata sahabat ini Buraidah bahwasanya Najasyi nah, jadi Najasyi itu adalah bukan nama tapi gelar untuk raja Habasyah ketika itu. Sama seperti kita, presiden itu bukan nama tapi gelar untuk pemimpin di suatu negara. Ya. Namanya siapa? Namanya Ashamah. Ashamah. Hamzah, so, ha, mim dan ha. Ashamah. Jadi Najasyi adalah gelar untuk raja Habasyah ketika itu. Namanya adalah As Ashamah. Jadi Raja Najasyi ini ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini. Menghadiahkan kepada Nabi saw dua khuf yang berwarna hitam yang sadaj. Sadaj maksudnya adalah uh, khuf itu tidak apa bercorak dan tidak berbulu. Maksudnya adalah polos. Ya, jadi khufnya polos, tidak ada bulunya dan tidak bercorak. Nah, ketika dikasih oleh Raja Najasyi, fala bisa huma thumma tawaddaa wa masah alaihima. Lalu Nabi memakai keduanya, kemudian berwudu dengan dua khuf tadi dan apa dan menyapu di atas kedua khuf tadi. Intinya adalah termasuk jenis khuf yang Nabi pernah pakai adalah khuf yang diberikan oleh Raja Najasyi, warnanya hitam dan polos. Di sini ada faidah ya, termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika seseorang itu diberi hadiah maka langsung dipakai, maka langsung dipakai. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tatkala dikasihkan khuf maka langsung Nabi Nabi pakai. Apa yang menunjukkan hal demikian? Kata sahabat ini, ketika Raja Najasyi memberikan hadiah berupa khuf kepada Nabi falabisahuma. Dalam istilah bahasa Arab, ini penting mana bahasa Arab. Fa itu menunjukkan makna yang sangat pendek. Makna yang sangat pendek. Jadi misalnya ada orang yang masuk ke masjid, lalu dia ulun, jaa Abdurrahman fa Abdullah. Ada kalimat fa. Datang Abdurrahman lalu Abdullah. Antara jarak Abdurrahman dan Abdullah sangat sangat pendek. Mungkin satu detik, dua detik atau beriringan Maka menggunakan kalimat fa Ketika Raja tadi memberikan khuf kepada Nabi Langsung dipakai oleh oleh Nabi Ini menunjukkan bahwasannya Termasuk keindahan kita menerima hadiah Bentuk kita apa namanya Peduli atau menghargai hadiah dari orang Kalau dikasih langsung dipakai Langsung dipakai Kemudian dan juga dalam rangka langsung mengambil manfaat dari si pemberi tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya termasuk idkhalus surur alal muhdi. Kalau kita dikasih, kemudian langsung kita pakai, langsung kita manfaatkan dan orangnya melihat, pasti orangnya himung atau bahagia. Ini termasuk bab idkhalus surur, membahagiakan oh, orang yang memberi kita sesuatu. Nah, jadi termasuk keindahan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dikasih langsung dipakai, orangnya tahu sehingga orangnya bah, bahagia. Nah, termasuk ibadah tersendiri adalah membahagiakan orang orang lain. Kalau kita dikasih, kita langsung pakai, nah ulun langsung pakai nah, ulun diberi kupiah langsung ulun pakai, ulun sembahyang di musyafir Syafi'i misalnya. inya gembira dia, maka kita mendapatkan pahala karena kita berusaha menghimungi orang orang tersebut. Ulun pernah sebutkan tentang hadis keutamaan idkhulus surur ya. Yaitu membahagiakan orang orang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang dihasankan oleh Al-Bani. Rasulullah SAW ya ditanya oleh salah seorang sahabat, Ayul a'mali afdol Amalan apa yang paling afdol Maka Rasulullah SAW menjawab, Idhalu kasurur 'alal mu'min." Engkau memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Nah, caranya Rasul memberikan cara-cara agar seseorang itu bahagia. Yang pertama, kasauta auratah. Engkau menutupi aurat dia, maksudnya memberikan pakaian. Pasti orang diberi pakaian himong, apalagi biar Bang Yazid memberi pakaian himong misalnya. Itu kebiasaan, ya, ya sesuatu yang mendapatkan kebahagiaan tatkala dikasih pakaian. Atau wasba' tajau'atah, engkau mengenyangkan laparnya seseorang. Ditraktir makan pasti orang himong. Au qadaita lahu hajah atau engkau menunaikan hajat dia. Ada yang minta bantuan kita kasih bantuan maka dia akan gembira. Ini contoh-contoh cara agar kita bisa membagikan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, kemudian ini hadis yang pertama tentang khuf Rasul sallallahu alaihi Setidaknya ada dua faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jenis khuf Nabi yaitu bahwasanya berwarna hitam dan polos dan beliau menerima hadiah beda dengan sodokoh masih ingatlah itu sudah lawas itu tentang perbedaan antara hadiah dan sodokoh nah, masih ingatlah <laughs> kalau hadiah itu orang memberikan dalam rangka cinta dan menghormati hadiah kita memberikan karena orang tersebut cinta dan menghormati kepada orang yang dikasih hadiah tapi kalau sodokoh itu identik kita memberi karena kasihan karena kasihan. Makanya kalau kita memberikan kepada orang fakir ini sodokoh lampian, bukan hadiah. Tapi kalau kita memberi dosen kita ini hadiah kesampian, bukan sodokoh namanya. Karena kita memberi karena kita cinta dan menghormati beliau. Dan beliau banyak besi baju, tidak perlu dengan pakaian pakaian tadi. Itu namanya hadiah. Dan beda dengan sodokoh. Nah, di antara para ulama, kenapa Nabi, kenapa Allah larang untuk mengambil sodokoh? Dikarenakan hakikat sedekah adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan kotoran dari dari harta dan pangkat nabi sebagai seorang nabi tidak mungkin mengambil kotoran dari dari harta. Itu namanya sedekah. Adapun hadiah maka Rasulullah SAW ambil. Nah, kemudian juga termasuk faedah yang berikutnya adalah bentuk ya, bentuk nabi menerima hadiah dengan cara yang baik. Langsung dikasih, kemudian nabi pakai, kemudian nabi manfaatkan langsung benda tersebut sehingga orang pasti akan bahagia tatkala pakaian yang dikasih langsung dipakai orang tersebut. Nah, kemudian terakhir satu hadis, hadis yang ke-74. Jadi kita bergamatan tiga hadis, empat hadis, sedang aja ya, lah. Hadis yang berikutnya Hadis yang ke-74 berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dari Hasan bin Ayyash dari Abi Ishaq Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu kunyah nama asli beliau Amir bin Syarahil. Beliau mengatakan qala Berkata Al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffataini khuffaini. Kata Mughirah bin Syu'bah menghadiahkan dihyah al-kalbi kepada Nabi dua dua khuf. Fala bisahuma. Nah, fa lalu Nabi pakai. Ini menunjukkan ketika dikasih tidak ada jarak yang lama, langsung Nabi Nabi pakai. Ya, jadi eh, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah dari sahabat yang bernama Dihya Al Kalbi berupa dua dua khuf. Dihya Al Kalbi sedikit tentang beliau adalah termasuk sahabat yang paling masyhur dengan ketampanannya. Nah, selain beliau ada lagi saudara Abdullah bin Abbas Al Fadl bin Abbas termasuk sahabat yang terkenal dengan kegantengannya, ketampanannya. Ulun baca di Sirah Alamin Nubala, ya. Jadi saking bungasnya beliau Ketika beliau datang, itu perempuan yang hendak haid. Tatkala beliau datang, keluar rumah hendak melihat beliau. <laughs> Jadi disebutkan di Sirah Alamin Ulun bacakan. Tadilah. Disebutkan di Sirah Alamin Nubala, berkata Abu Muhammad bin Qutaybah beliau mengatakan, "Kana Dihyah ida kodima lam tabuka mu'assir illa kharajat tanzuru ilaihi." Apabila datang Dihyah ya, ke kota Madinah atau Mekah, tidak tersisa muasir. Muasir itu adalah perempuan yang hendak haid. Sekitar berapa tuh? 11 lah atau 10 ya. Tidaklah tersisa dari perempuan yang hendak haid kecuali dia keluar dari rumahnya untuk melihat si dihiyah tadi. Pesonanya <laughs> luar biasa ya. Tapi bahaya juga Bang, amun kebungasan nih. Ngalih juga Bang ini. Ya. Dan subhanallah ya, para malaikat di antara keistimewaan sahabat ini adalah malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi menyerupai bentuk dihyah al-kalbi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu ketika mereka menyerupai manusia, maka mereka menyerupai dalam bentuk keadaan yang paling baik dan paling paling bagus. Nah, ketika di zaman Nabi Lut alaihissalam, ketika Allah ingin menghancurkan kaumnya Nabi Lut, maka Allah mengutus dua dua malaikat dalam keadaan bentuk yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu ketika mereka berubah bentuk dengan manusia maka dengan sebaik-baik bentuk. Beda dengan jin. Kadang mereka bisa bentuk dengan binatang dan jin itu suka dengan warna hitam. Jadi ketika mereka berubah bentuk dengan binatang maka seperti anjing hitam atau ular ular hitam. Makanya kalau ada di rumah ya tiba-tiba ada ular hitam maka jangan langsung dibunuh. Misalnya pian tinggal di perkotaan, rasa jarang banar jarang benar pang ada ular kayak itu nah. Tiba-tiba ada ular hitam, maka jangan langsung dibunuh tapi diusir dulu tiga tiga kali. Kalau dia berusaha keluar, itu berarti bisa jin. Momennya berputar situ-situ aja, itu berarti ular, ular biasa dan pian bunuh. Tapi kalau itu jin maka dia akan berusaha mencari tempat keluar, jangan langsung di, dibunuh. Iya. Nah, kemudian kata si perawi di sini, ya, beliau mengatakan Hadis yang ke-74 ya. Israel berkata dari Jabir dari Amir dan sebuah jubah. Ada tambahan kalimat, Dihya memberikan Nabi bukan cuma dua khub tapi adalah jubah. Jubah juga dikasihkan maka Nabi Nabi pakai. Nah, maka Nabi pakai sampai keduanya usang, sampai keduanya usang hatta takharraqa la yadrin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Kemudian beliau mengenakannya sampai usang dan beliau tidak mengetahui apakah khuf tersebut dari kulit yang disembelih secara syar'i atau tidak. Jadi khuf itu ya, misalnya apa? kulit sapi ya. Seandainya pun sapi itu mati secara bangkai, tapi dengan cara disamak maka boleh digunakan. Samak itu proses sehingga kulit itu apa namanya? dibersihkan, kemudian dikeringkan dan sebagainya ada prosesnya. Tatkala ya kulit sapi itu misalnya mati secara bangkai atau mendadak ya, sehingga bukan syar'i, kulitnya pun bisa bisa dimanfaatkan dengan cara di disamak. Abu Isa mengatakan, maksudnya Imam Tirmidzi, Abu Isa di sini adalah Abu Isa asy Shaybani, nama nama aslinya adalah Sulaiman. Dikarenakan Abu Isa ada juga perawi yang lain. Abu Isa As-Sabi'i. Maka Imam Tirmidzi perlu menjelaskan Abu Isa di sini adalah as Shaybani bukan As-Sabi'i. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah di hadis yang kedua ini Rasulullah SAW terkadang diberikan hadiah oleh para sahabat. Di antaranya hadiah adalah bentuknya khuf dan sebagian riwayat yang lain adalah jubah. Dan Nabi tatkala dikasihkan hadiah, maka Nabi langsung pakai. Ini menunjukkan bagusnya penerimaan atau sambutan yang diberikan hadiah kepada kepada beliau. Tatkala pakaian itu langsung dipakai oleh beliau, otomatis sahabat tersebut akan akan berbahagia. Ini menunjukkan bahwasanya ya termasuk uh, petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala kita dikasihkan hadiah maka langsung dipakai, langsung dimanfaatkan agar orang yang memberikan hadiah tersebut akan berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan pahala. Kita menyenangkan orang yang memberikan hadiah juga berpahala. Jadi masya Allah. Makanya umat Nabi Muhammad SAW sekalipun umur umat mereka adalah pendek, tapi Allah banyak menjadikan pintu-pintu kebaikan. Caranya adalah dengan seperti ini. Dikasihkan hadiah, kita bersyukur kepada Allah berpahala. Kita himungi orang yang memberikan hadiah tadi dengan langsung dipakai maka akan berpahala juga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua hadis saja tentang khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis uh, bab yang ke-11 tentang sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam. kan sendal ada di kopiah tuh. <laughs> Kita nanti kita akan bahas tentang sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Ya. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ada beberapa hadis yang kita sudah pelajari. Jadi ulun singkat tidak terlalu panjang karena ini hadisnya sangat banyak. Jadi kalau habis tamat kitab ini maka kita akan kitab yang selanjutnya ya. Allah alam bisawab. Ya ini bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nah, semoga kita semakin mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara selalu berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.